Hanya doa yang merubah takdir. Catatannya adalah Ramadan adalah Sayyidus Suhur, rajanya bulan, ibunya para bulan. Kita lahir dari seorang ibu. Bayangkan kalau Ramadan ini tanpa seorang ibu. Yang biasa mengurus buka dan sahurnya kita, membangunkan kita. Jangan merasa hebat dan seperti hebat siapa yang menghebatkan kita. Ibu yang tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Birul walidaini ihsana. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Ingat siapa yang menghebatkan kita, tapi kadang kala kita lupa menunggu lebaran saja menemui ibu itu. Pada bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat tadi pagi, setelah kita menemuinya itu wajah yang terakhir kita lihat minta ridhonya karena ridho Allah ada di ridho orang tua Mah doakan aku ya Untuk bisa mampu menikmati jamuan rahmat Allah di bulan Ramadan Mamah ridho Allah ridho ini bentuk takwa karena durhaka kedua selaka Allah adalah ke orang tua. Kita sukses sering memantankan orang tua, jarang mengajak makan malam, jarang mengajak berwisata pada mereka merindukan. Antara hidup dan mati dulu waktu melahirkan kita. Sembilan bulan tidak bisa tengkurap terlentang kemana-mana janin waktu itu kita di perutnya dibawa kemana-mana menangis ketika melahirkan antara hidup dan mati sehingga seorang ibu yang melahirkan dalam lalu wafat dinilai syahidah menangis lagi ketika yang dilahirkannya sempurna sebentar tersenyum lalu sakit demam tampak dipangkulah kita dibawa puskesmas terdekat lalu menangis lagi ketika anaknya mulai belajar berjalan takut tidak terbelikan sepatu baju takut tidak terbiayai sekolah, takut tidak lulus sekolah, takut tidak terkuliahkan, takut tidak lulus kuliah, takut tidak dapat pekerjaan, takut tidak dapat jodoh. Setelah berjodoh anaknya, anaknya rumah tangganya konflik masih menangis. Pertanyaannya dibalik untuk buka Ramadan, kapan menangisi menyebut nama kedua orang tua kita di dalam sholat kita? Setiap orang boleh punya rencana, Allah pun punya rencana. Sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah rencanakan untuk menjiarahi ibu yang masih ada, terlebih yang sudah tidak ada dengan doa-doa. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang terlahir tanpa ayah dan bunda. Kita bukan Isa yang terlahir tanpa ayah. Wallahu akhrajakum Allah keluarkan kita semua mimbutuni dari perut-perut ummahatikum. Ibu-ibu kalian. Ta'lamuna syai'a yang awalnya tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a. Allah bekalkan pendengaran wal absara penglihatan wal afidah hati tujuannya la'allakum tashkurun Ramadan adalah bulan bersyukur bersyukur mudah-mudahan kita diberikan jatah untuk mendoakan orang tua kita sampai Ramadan ini minta doa orang tua mah maafkan aku ya karena ridho Allah ada di ridho orang tua darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang doanya didengar dan diijabah karena Ramadan adalah syahrud doa Kenapa di ayat Ramadan ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibud da'wat da'i idda'an falyastajibu li wal yu'minu bil allahum supaya Allah memperlihatkan kebenarannya berbisiklah kepadaku bulatkan keimananmu aku ini pencemburu jangan ragu ketika berdoa kepadaku ada beberapa titik ketika doa diijabah perbanyak wudhu karena doa setelah wudhu adalah saat mustajabah antara adan dan koma. tepat waktu berjamaah manfaatkan momen itu ketika safar, ketika hujan turun, orang tua kepada anak doa di dalam sujud, anak kepada orang tua itu yang kita lupakan sebagai anak. Doa ketika wukuf, doa orang-orang terzalimi. Berdoalah karena hanya doa yang merubah takdir. Maka untuk menyambut Ramadan yang entah masih Allah beri jatahnya, mudah-mudahan dengan ikhtiar merubah takdir datangnya orang tua. Tidak ada kita tanpa mereka. Bisa jadi orang tua kita masih punya hutang bekas membahagiakan dan membiayai kita. Pernah kita bertanya? Allahumma gfir lili wali wali daya warham huma kama bayani sogiro Kapan terakhir melihat wajah ibu kita? Bekas apa keriput dan kernyit keningnya? Bekas mengkhawatirkan kita sampai hari ini. Takut anaknya tidak bahagia mah ke rumah yuk ah udah mah mama di sini juga bahagia padahal mobil kita maju air matanya berderai malu ingin ikut ketika mobil kita mundur lagi memeluk terima kasih mengerti mama teh ayang nggak ganggu kebahagiaan Aranjin. merindukan Sampai usia kita di titik ini aja dipandang wajah kita Rabbi habli minas solihin bibirnya tidak pernah kering mendoakan kita anaknya. Tapi kapan kita melihat wajah orang tua kita lalu kontan doakan Allah magfirli li wali walidayya warhamhum maka marobayani sogiro Jaminannya Seorang orang tua yang sudah wafat, hadirin sedang Jumat Rahmatullah, tidak akan terputus doa seorang anak yang soleh, dun solihun ulahu, sehingga ajab maksiat pribadinya Allah hentikan. Lalu ibu bertanya, kenapa kau hentikan cambukanmu malaikat kepadaku? Kau tidak sadar, wahai orang tua, ada anakmu yang kau didik sehingga mendoakanmu hari ini. Investasi yang berarti dan abadi, bakiatus solihat. Maka sederhana saja, menyambut Ramadan yang kita harapkan kita dikiparati dosa dengan kawah chandra di muka Ramadan selama satu bulan. Semoga Allah memberikan jatah usia kepada kita. Karena kuluman alaihafan semua akan binasa. Kullu azali musama, entah ajal kita datangnya kapan, di mana, sedang apa. Kulun nafsin da'ikotul maut. Setiap jiwa yang bernafas akan mati. Semoga bahasan sederhana ini memotivasi kita untuk bersilaturahmi kepada titipan-titipan Allah. Salah satunya orang tua. Wa insan hamalatku ummuku wahnan ala wahnin aku wasiatkan di al ahqab 15 kepada siapapun manusia untuk berbuat baik kepada orang tua yang melahirkan, mengandungnya dengan susah payah Ibu itu berani mati demi keselamatan anaknya di Cina ketika tsunami terjadi, tertimpa reruntuhan, bongkahan beton yang runtuh, ibu pecah kepala belakangnya tapi di pelukannya ada seorang bayi yang menangis histeris lalu di ponselnya ada tulisan, "Nah, kalau kamu hidup nanti ibu yang memelukmu." Ummuka, ummuka, ummuka ibumu, ibumu, ibumu. Ridho Allah ada di ridho orang tua ridullah fi ridul walidain wa syukhtullah fi syukhtil walidain peluk buka cengcelengan mah ini makanan terlejat ternikmat aku ingin menyuapimu satu sendok pun tak habis semua berlipat bibirnya lalu kita dikera, dikeramasi oleh air mata yang deras dengan doa tulus dan kasihnya tidak ada hijab bagi doa seorang ibu terlebih hanya ingin menginginkan Ramadan yang besar dekati ibu sampaikan maaf kita dan mohon ridhonya. Ini cara Allah. Plus kali plus sama dengan plus. Jangan berharap hidup berkah. Kamu barok ta'ala ali Ibrahim. Seberkah keluarga Ibrahim. Wabarik ala Muhammad. Seberkah Muhammad. Muhammad menangis. Ketika bicara Wes Al-Qarni, Salman Al-Farisi yang kulit punggungnya terkelupas disebabkan menggendong ibunya puluhan kilometer berjalan kaki hanya untuk membahagiakan ibunya dengan digendong bertawaf. Nabi jealousy karena aku lahir yatim. Hati-hati juga dengan anak yatim, pendusta agama. Maka bersyukur pernah punya orang tua. Anishkurli wali walidaika. Ini doa 40 tahun lewat. Rabbi, ya Allah ya Rabb kami, auji'ni, ajarkan, ilhamkan kepada kami. An ashkuro nikmataka karena Ramadan itu bulan bersyukur. Tanamkan rasa syukur kepada kami untuk bersyukur atas anugerah kedua orang tua kami. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Atas apapun nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa ala walidayya dikaitkan kuat, ketat, erat dengan kedua orang tua. Ada apa ini? Tardahu supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Fi ibadika solihin dan termasuk orang-orang yang soleh dan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh Al-Anbiya surat 21 ayat 105 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoalah karena hanya doa yang berubah takdir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wallahu alam. Bisa jadi ini zuhur berjamaah terakhir kita. Salatul muwadi bisa jadi ini salat terakhir kita. Selesaikan masalah dengan doa-doa kita. Allahumma salim li Ramadan. Wassalim Ramadan li wassalimhu minni mutaqabbalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu alaihi wa taslima. Allahumma ya Allah Allahumma gfirli ya Allah ampuni kami ampuni seluruh kesalahan kami yang terasa tidak terasa terang-terangan sembunyi-sembunyi sengaja dan tidak sengaja la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh tolimin kalau engkau tidak ampuni kami niscaya kami termasuk orang-orang yang zalim Ampuni kedua dosa orang kami yang melahirkan antara hidup dan mati ketika melahirkan kami. Lunasi hutang-hutangnya ya Rob. Kalau ada utang orang tua kami yang belum terbayar bekas membahagiakan dan membiayai kami. Kalaulah ada hari ini orang tua yang sedang akut karena terjangkit penyakit. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Allahumma rabban nas adih bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadir saqama. Cabut rasa sakit dan penyakitnya siapapun orang tua kami yang terbaring sakit, ibu kami, ayah kami Umrohkan dan hajikan orang tua kami yang belum berumroh dan berhaji. Kehendaki kami engkau pilih untuk kami yang menuntun bertawaf mengelilingi Ka'bahmu ya Rabb. Kami hanya butuh ridhonya supaya mendapatkan ridhomu. Rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah. Tenangkan jiwanya ketika banyak orang tua yang diuji oleh ketidakjelasan akhlak anak-anaknya. Betapa sakitnya orang tua yang tahu anaknya pernah berzina, pernah mencuri lebih sakit dan menyakitkan daripada melahirkannya. Ya Allah ampuni tutupi aurat setiap orang tua kami. Rabbi aujini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Amal salih tardahu fi ibadika salihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين mutakina imama إماما اللهم إني أسألك بحسن الخاتمة Wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah, kalaulah hari ini hari terakhir setiap kami, wafatkan kami dalam keadaan syahid, amitna syuhada. Wafatkan kami ketika kami sujud, wafatkan kami ketika kami ruku, wafatkan kami setelah kami mendapatkan maaf dan ridho kedua orang tua kami, wafatkan kami dalam keadaan sedang selalu memiliki wudhu, wafatkan kami dalam kesyahidan ya Rabb. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة